Bismillah Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Alhamdulillah pada kesempatan ba'da zuhur hari Sabtu 19 Maret 2022 bertepatan dengan 15 Sya'ban 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian daurah di Kendari ini di Masjid Abidar Al-Ghifari di Kendari. Sesi yang kedua dari tafsir suratil masad. Maka setelah kita di pelajaran yang lalu masuk kepada perkara al-isti'adah dan perkara dari al-basmalah Kemudian menjelaskan tentang beberapa kiroat dari surat Al-Masad. Maka sekarang kita masuk mulai kepada ayat yang pertama dan berikutnya. Maka di ayat yang pertama Barokallahu Fikum, kita akan membacakan sama dari tiga kiraat. Di ayat yang pertama, A'udhu billahi min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa Maka ini kiraah hafaz an Asim. Adapun kiraah dari Aduri Anil Kisai hampir sama. Tabbat yada abi lahabin wa Adapun kiroah yang ketiga wars an nafe sedikit berbeda. Tabat yada abilahabiu watab. Maka kita masuk sekarang kepada ilmu tafsir dari segi tajwid. Dan untuk permasalahan ilmu tajwid kita akan memperdalam dari kiroah hafiz an asim Adapun kiroah yang lainnya maka hanya kita mengambil beberapa faidah karena asal dari kiroah kita terutama pembicara menghafal kiroah hafaz an asim sehingga usul dari kiroah yang kita pakai di dalam tafsir ini adalah usul dari riwayat hafaz an asim maka ucapan Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Masad Tabbat yada abi lahabi wa tab. Maka ucapan Allah kalimat tabbat dari segi ilmu tajwid dahulu. Maka perlu diketahui ya ibadah Allah. Di dalam ilmu tajwid di bab sifatul huruf. Maka kalimat tabbat yada di sini masuk kepada hukum Sifatul huruf al-hams. Apa itu sifatul huruf al-hams? Al-hams dari segi lugah adalah al-khofa. Dia tersembunyi. Namun dari segi istilah ilmi tajwid, al-hams adalah jaroya nafs. Di mana dia itu nafas yang berjalan indah nutuk biharf min hurufil hams lidhafil i'timad ala makhrajihi. Maknanya sifatul hams sifatul hams adalah sifat dari sifatul huruf yang mana dia itu jika disukunkan masih ada jaroyan nafs masih ada nafas yang keluar karena makhraj makhraj di sini dari huruf-huruf hijaiyah di sini tidak bisa ditahan karena doifnya dari iktimad kepada makhraj huruf tersebut. Maka apa huruf-huruf yang mempunyai sifat al yang mempunyai sifat jaroyan nafs, mempunyai sifat dia itu kurang kuat sehingga di saat disukunkan masih ada nafas yang keluar karena doifnya makhraj tersebut. Maka disebutkan oleh Ibnul Jazari rahimahullah seorang kuro di zamannya yang mana beliau hidup 700 demikian hijriah maka Ibnul Jazari di dalam matanya menyebutkan dari huruful hams yang mempunyai sifatul hams dikumpulkan di dalam ucapan fahathahu syakhsun sakat. Maka dari huruf-huruf yang kami sebutkan tadi, fahathahu syakhsun sakat, maka dia adalah huruf ta, sa, ha, kho, sin, shin, sod, fa, kaf, dan ha. Ada delapan huruf, dan delapan huruf di sini disebutkan oleh Ibnul Jazari di dalam matan dari ilmi tajwid dinamakan dengan fahasahu syakhsun sakat. Poin pendalilan kita sakat tak masuk kepada huruful hams. Maknanya jika kita praktekkan kepada ayat ini di saat kita membaca tak disukunkan maka dia masih ada jaroyani nafs. Masih ada nafas yang keluar. Coba kita berikan contoh dari makhorijul hurufnya. Ta, ti, tu, at. Untuk mengetahui sifatul huruf. Dan makhorijul huruf di dalam ilmi tajwid. Maka datangkan kepada makhraj tersebut sukun ataupun tasdid. Maka kita sukunkan. Tadidu at. Ataupun kita tasdidkan atta. Batta. Di situ kita mengetahui makhraj dan sifat hurufnya. Maka ucapan Allah tabat kita katakan dia mempunyai sifatul hams. Apa itu? Jaroyani nafs. Udara yang masih keluar di saat menyebutkan makhraj ini karena lemahnya iktimad makhraj ini di dalam mulut kita. Sehingga bagaimana prakteknya? Awas, perlu diperhatikan. Dari para imam yang telah kami dengar, maka Alhamdulillah yang saya lihat makhraj dari hames, sifatul huruf hames, yang paling baik adalah muawid. Alhamdulillah. Di saat beliau waktu saya datang membaca surat Hal ateka hadithul ghasyih. Kiroah apa tuh? Kiroah? Hah? Adurian al-Kisai. Maka di saat dia membaca Wa ila samai kaifa rufi'at Wa ilal jibali kaifa nusibat. Itu kiroahnya bagus. Karena menggunakan hams. Maka seperti di sini. Tabat yada. Tabat yada. Sifatul hams adalah sifat di mana mulut kita ataupun di saat kita mengucapkan tak as-sakinah dia pertamanya ditutup taknya. Kemudian setelah itu karena sifatul hams keluar dari tak tersebut udara yang tersisa. Maka asalnya tabat kemudian keluar. Tabat yada wa ila sama kaifa rufi'at. Seperti itu nusibat, tabat, tabat. Disebutkan taknya, kemudian keluar. Jaroya nafs. Maka itulah dari sifatul hams. Kebanyakan ikhwah yang belajar ilmu tajwid, maka hanya mencukupi dengan sifatul hur eh, dengan ahkamun nun, ahkamul mim, ikhfa, idhar, idgom kebanyakan sudah seperti ini atau makharijul huruf. Maka kebanyakan ikhwah tidak mungkin dalam pelajaran sifatul huruf karena memang sifatul huruf ini lebih susah. Dia butuh talaki kepada kuro Al-Quran. Adapun pelajaran tentang permasalahan idhar, idgham mudah. Namun sifatul huruf, bagaimana sifatul hams? Maka itu butuh kepada talaki dengan seorang korek Itu yang membuat susah. Maka banyak dari imam-imam di saat membaca alhamesnya tidak ada. Membaca hanya tabat yada tidak tabat yada berbeda. Maka di sini kita masuk kepada tafsir Al-Masad kita baca dengan hams. Tabat yada. Ayo diulang semua. Tabat yada. Tabat yada. Pertama taknya masuk. Kemudian jarorian nafs keluar. Taknya out of the control. Tidak bisa kita memegangnya. Seperti makhraj-makhraj huruf yang lain. Misalnya jim, aj. Ataupun makhraj-makhraj yang lain selain ta yang selain dari fahasahu saksun sakat maka di sini tidak bisa dikontrol keluarlah udara tabat tabat yada seperti itu maka inilah sifat alhamz, sehingga mulai dari sekarang para imam lebih i'tina terutama huruful hams kepada ta as-sakinah dan kaf as-sakinah. Maka kaf jika disukunkan ak ak seperti itu. Dan juga ta at at ada t keluar. Kaf ak seperti itu. Maka sekarang kita berikan contoh Tabat yada. Ayo disebutkan. ما تتلو نحن فتنة غلبت فئة غلبت فئة وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا Maka ini contoh dari hams, dari huruf ta. itu at. At dipegang dulu taknya kemudian keluar dia, tidak bisa terkontrol. At tabat tatlu fitnah golabat golabat sabit sabit seperti itu. Maka inilah dari faidah tentang permasalahan tajwid dan mulai sekarang insya Allah para imam untuk membaca dengan baik dan benar tabat yada abi tabat ada seperti itu. Jangan dimakan. Tabat. Oh, kemana itu taknya? Dimakan. Kenapa? Lapar. <laughs> Maka nanti jangan terlalu banyak membaca yang huruf-huruf hamas seperti surat Hal ateka hadithul ghasiyah wa ila samai ila samai kaifa rufi'at dimakannya jadi rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat dimakan. Akhirnya dia masuk angin. Karena memakan jaroya nafs. Tapi dikeluarkan. Tabat nusibat, rufi'at, dan yang lainnya. Maka ini hukum yang pertama dari ucapan Allah tabbat yada. Kemudian ucapan yada abi. Maka dia hukumnya adalah madjaiz munfasil. Dan definisi madjaiz munfasil dari segi ucapan mad jaiz munfasil tafsirnya adalah mad. Makna mad dia adalah panjang. Dan dikatakan jaiz karena hukumnya boleh panjang. Maknanya dua harokat boleh, boleh. Namun marjuh. Maka dia dikatakan jaiz maknanya boleh pilih. Antara empat, antara lima. Seperti itu manhaj dari Hafiz An Asim. Tidak lebih dari enam. Maka dikatakan mad karena panjang, jaiz karena boleh, bebas pilih, empat ataupun lima. Namun yang disepakati jumhur kuro hafaz an Asim empat. Maka kita baca tabat yada abila watab. wa Jadi hanya sekedar tabat yada abila watab. wa Hanya sekedar empat dan itu yang dipilih oleh Kuro hafaz an Asim. Boleh lima? Boleh. Namun kiroah dari wars an nafe harus isba, harus dikenyangkan enam. Maka mereka membaca tabat yada abilah biwatab. Di sini kiroah wars kenyang enam. Maka orang-orang yang membaca kiroah wars harus mempunyai suara yang panjang. Karena semua mudud bagi mereka panjang. Majais munfasil enam, Maja, mad wajib mutasil wasama enam, Dan mad badal pun enam, Dan mad-mad yang lainnya seperti itu. Maka di sini tabat hiada dari segi ilmi tajwid hukumnya majaiz munfasil maka yang rajih dari para ulama Hafaz An Asim empat saja untuk membedakan dengan kiroah yang lainnya. Kemudian untuk memberikan contoh yang lain, ayo kita baca tabat yada abilah biwatab Silakan empat saja. Ulangi lagi. tabat yada abi lahabin wa Maka inilah dari kiroah Hafiz An Asim tentang majaiz munfasil. Dan adapun abi lahabin. Maka abi di sini hukumnya apa? mad asli ataupun mad tabii. Kemudian lahabi watab. Maka di sini ada hukum yang lain, hukum ahkamin nun wa tanwin. Lahabin tanwin nun bertemu dengan waw. Maka hukumnya apa? Abu Talhah apa hukumnya? Lahabi watab. Apa hukumnya? Nah, idgham bi gunnah. Karena dia tanwin bertemu dengan waw. Maka huruf idgham ada enam yarmilun terbagi menjadi dua bi gunnah dan bila gunnah. Bila gunnah hanya dua lam dan ra. Milladun min rabbihim idgham min rabbihim min ladun namun idgham bi gunnah maka sama dia memasukkan huruf yang lain kepada huruf yang setelahnya, namun ada gunnah. Faidah di sini. Apa makna gunnah? Gunnah adalah makhraj yang keluar dari khaisum. Khaisum adalah ujung dari hidung di sini. Dan dia akan mendengung di ujung dari hidung kita ini. Pertemuan antara al-halq dengan ujung dari hidung. Ini yang dinamakan dengan bihunnah. Maka berbeda dengan lam dan ro, milladun mirrabbihim hanya di lisan saja. Dan idgomnya hanya nun bertemu dengan ro, nun bertemu dengan lam atau tanwin bertemu dengan lam tanpa gunnah. Namun di sini nun ataupun tanwin yang bertemu dengan sisa dari idgom yang empat jadianmu ya nun mim dan wau yanmu maka dia mempunyai hukum gunnah. Maknanya bagaimana? Makhrajnya di khaisum dan cara mengeceknya bahwa idgham bi gunnah kita sukses jika kita tutup hidung kita maka batal dari makhraj gunnah tersebut. Contohnya di sini. Laha watab Di sini di saat kita membaca bin masuk kepada wau menjadi idgham karena tanwin di sini nunnya tidak dibaca. Yang dibaca wau, itulah hakikat idgham karena definisi idgham adalah udkhila syai fi syai. Masuk huruf atau tanwin kepada huruf yang setelahnya dihilangkan hukum nun atau tanwin tersebut masuk kepada huruf yang setelahnya. Huruf yang setelahnya di sini watab berarti wau. Maka tanwin lahabin dihilangkan jadi lahabiu watab. Poin pendalilannya tanwin tidak dibaca nunnya tetapi pindah kepada waw itulah hakikat idrom Namun kita katakan tadi idrom bi gunnah, maknanya makhrajnya gunnah di khaisum. Coba kita lebih detail, kita fokuskan lagi. fokus. Maka lahabiu watab. Di sini makhrajnya khaisum. Bagaimana cara mengecek kalau idgham biguna kita sukses, kita tutup hidung kita. Kalau batal dari idghamnya biguna dengan ditutup hidung berarti sukses idgham biguna kita. Ayo kita baca lahabiu watab. Baca. Sekarang tutup hidung kita. lahabiu tidak bisa. Karena gunahnya tertutup laha tidak bisa. Tapi kalau dipaksakan, anak bisa Ustaz. Nah, coba. Laha biu atab berarti itu kamu yang salah. Buk, jangan senang. Dipaksakan bisa malah tidak ada makroj khaisum idghamnya menjadi bilagunna. Seperti miladun, seperti milrobihim, tidak butuh kepada makroj khaisum, maka itu salah. Jadi jangan senang. Aku bisa, lahabiu watab. Nah, justru yang salah di sini. Kalau dia tertahan, lahabiu biu tertutup di sini. Berarti ini sukses. Dibuka jadi lahabiu watab. Ada dengung lahabiu. Ini poin pendalilannya. Lahabiu makroj khaisum. Maka inilah dari idgham bigunnah maka selesai dari tabat yada abi matabi'i lahabi watab. Maka akhir dari ayat ini ditutup dengan ilmu tajwid apa? Ba. Maka ba barakallahu fikum masuk kepada sifatul huruf. Dia adalah huruf kolkolah. Dan kolkolah terbagi menjadi kolkolah yang sugro dan kolkolah yang kubro. Dan watab di sini kolkolah yang kubro. Karena pertama dia ada tasdidnya dan disukunkan di akhir kalimat, maka kita baca dengan kolkolah kubro, watab, watab, tabat yada abilahabi watab, watab, kembali. Dan makna dari kolkolah adalah dari yukolkil, Maknanya makhraj huruf-huruf ini yukalkil itirob Tidak berhenti dalam satu makhraj. Tapi dia balik. Watab tidak terus berhenti tapi dia balik lagi. Watab watab maka inilah yang diinginkan dengan kolkolah kubro. Lalu pertanyaannya berapa huruf kolkolah Disebutkan oleh Ibnul Jazari di dalam matan Al-Jazariyah yang merupakan umdah dari kutub tajwid banyak surahat setelahnya dia ada lima apa itu qatbu jaddin qatbu jaddin qaf ta ba jim dal maka semuanya kol kolah itu menurut Ibnul Jazari dilafatkan dengan bahasa Arab qatbu jaddin. Bahasa Indonesianya apa? Baju di toko. Ba, jim, dal, to, dan kof. Baju di toko. Pakai to. Hei, katawannya biasalah, jangan terlalu ekstrim. Kayak di TikTok dan di YouTube. Wah, ha, ha, ha, ha, ha. Biasa saja. Ha. Terlalu ekstrim tidak bagus. Paham tum? Baik. Maka di sini ba poin pendalilannya kotbu jaddin menurut Al-Jazari maka watab di sini dikolkolahkan kolkolah kubro karena bertasdid dan juga dia di akhir dari ayat dan tidak disambungkan lagi. Maka di sini dia kolkolah kubro seperti al-haqq. Al-haqq. Dan begitu pun ashad. Ashad. Dal dan qaf. Musyaddadah di akhir dari kalimat. Seperti juga di sini watab. Maka inilah dari ayat yang pertama dari tafsir dari ilmu tajwid. Sekarang berpindah kepada ilmu al-i'rab. Maka ilmu al-i'rab juga dari ilmu tafsir. Maka oleh sebab itu ya ibadah Allah. Ilmu tafsir itu sangat luas. Tidak hanya sekedar tafsir Al-Quran, ya Allah, kita membaca Al-Quran dan baca terjemahan, ini makna tafsir Al-Quran. Maknanya terjemahan Al-Quran bukan itu. Ilmu tafsir adalah memahami makna dari Al-Quran, dari ayat tadi Tabat yada abi lahabin Kita memahami makna itu. Dan tidaklah bisa kita memahami kecuali memahami dari ilmi lugatil arabiyah. Apa i'rabnya? Itu adalah dari cara kita mengetahui dari makna, mengetahui posisi i'rab. Maka oleh sebab itu pada hakikatnya tidaklah orang-orang bisa mengajarkan tajwid afwan, bisa mengajarkan ilmu tafsir kecuali dia mumpuni dari ilmu qiraah, mumpuni dari ilmi tajwidnya, mumpuni dari ilmi lugatil arabiyah, mumpuni dari ilmu tafsirnya dari maani. Apalagi dia mempunyai ilmu hadis. Maka tafsir ini telah datang dari salaf dari Ibnu Abbas, sanadnya demikian sahih. Maka ucapan Allah ini telah ditafsirkan oleh Mujahid dengan sanad yang sahih, oleh Qatadah dengan sanad yang sahih, oleh Ibnu Zaid dengan sanad yang sahih, oleh Syu'bah dengan sanad yang sahih dan yang lainnya. Maka tidaklah orang yang ingin membuka pelajaran ilmu tafsir seperti di zaman now membuka tafsir membaca kitab As-Sa'di. Dah, itu saja. Dibaca oleh dia, diterjemahkan, kita katakan Alhamdulillah. Menandakan bahwa dia mempunyai ilmu terjemah, menterjemahkan dan tafsir itu dari Asy-Syaikh As-Sa'di gurunya Ibnul Utsaimin rahimahullah, maka itu baik membaca kitab dari para ulama. Namun kalau ingin lebih maka tidak cukup dengan itu. Karena itu adalah maknanya mempelajari terjemah tafsir, menterjemahkan tafsir tulisan As-Sa'di rahimahullah. Maka jika ingin mempelajari ilmu tafsir secara mendalam tadi mengetahui ilmu kiroah, mengetahui ilmu tajwidnya, mengetahui ilmu lugatil Arabiyah, maka kita masuk sekarang kepada faidah ayat yang pertama ini dari segi i'rab agar diketahui posisi dari segi makna secara lugah Arabiyah sehingga bisa menerjemahkan dengan terjemah yang baik dan benar. Maka ucapan Allah Jalla wa ala, tabat yada abi lahabiu watab. Ucapan Allah yang pertama di dalam surat Al-Masad ini tabat. Maka i'rabnya tabat dia fi'lun madhi. Dari tabba yatubbu. Maka tabba fi'lun madhi. Lalu ada taknya. Tabat apa tak di sini? Ta at-ta'nits. Yang mana Menginformasikan menginformasikan bahwa fa'il yang datang setelahnya adalah muannathah jenis yang bukan mudakar. Maka siapa fa'ilnya? Tabat yada. Maka yada kedua tangan Abu Lahab itu fa'il. Maka tabat filun madi yang mabni alal fatah la mahalalahu minal i'rab tabba ditambah ta di sini ta tidak ada irobnya. Dia dinamakan tak tanis yang menginformasikan bahwa pelaku ataupun fa'il yang datang setelahnya jabatannya Mu'anas bukan mudakkar. Siapa dia? Yada. Maka maknanya tabat bermakna kecelakaan. Kecelakaan. Siapa yang celaka? Failnya yada. Kedua tangan Abu Lahab. Maka yada di sini irobnya adalah fa'il dan fa'il di sini irobnya di ilmi lugatil arabiyah marfu. Lalu mana alamatul rafi'ihnya? Apakah domah? La. Di sini adalah alif. Karena dia ismun mutanna dua tangan Abu Lahab. Maka alamatul rafi'ihnya alif niabatan anidommah. Dia dengan alif sebagai pengganti dari dhammah maka di sini asalnya yadan karena ismul mutanna tabat yada abi lalu apa i'rab abi dia adalah mudhof ilaih maka maknanya celaka kedua tangan kedua tangan siapa yada abi lahabi watab yang celaka adalah kedua tangan diidofahkan kepada Abi Lahab. Lalu kenapa Abi Lahab? Abi Lahabin. Kenapa Abi bukan Abu bukan Aba? Karena dia mudhaf ilaih. Dan mudhaf ilaih i'rabnya majrur. Lalu mana alamat tujarihinya? Tidak ada kasroh di sini. Abi. Alamat tujarihinya dengan ya. Karena Abi dari Asma'ul Khomsah yang mana asmaul khamsah adalah abu ka, hamu ka, ahu ka, fu ka, dan zu malin. Maka poin pendalilannya abu masuk kepada asmaul khamsah. Dan asmaul khamsah dari segi i'rab majrur bilya niabah anil kasroh. Dia majrur, mudhaf ilaih harus majrur dan alamat tujarihinya dengan ya tidak boleh dengan kasroh. Menjadi abi. Tapi abi dengan ya. Kalau marfu jadi abu dengan wau. Kalau mansub fathahnya dengan alif. Aba. Maka jika kalian memanggil kunyah, jangan main-main. Abu Tolhah contohnya. Kita panggil Abu Tolhah, ya Aba Tolhah atau ya Abu Tolhah atau ya Abi Tolhah. Nah, mana yang benar? Ya Aba Talha, ya Abi Talha, ya Abu Talha, bagaimana? Itu perkara dalam i'rab, terutama masalah Abu karena dia itu asmaul khamsah. Maka yang benar Aba karena dia munada. Mudhof. Ya Aba Talhah. Tidak ya Abi Talhah, ta'al. Tidak ya Abu Talhah, ta'al. Seperti itu contohnya. Begitupun di sini tabat hiada abi dia mudhaf ilaih majrur wa alamat tujarihinya. ya niabah dari al kasroh. Lalu Lahabin. Kunyahnya Abu Lahab. Maka kenapa Lahabin di sini majrur juga? Karena dia mudhafun ilaih dari Abi Lahabin. Seperti Abu Tolhah, maka Tolhahnya mudhaf ilaih kepada Abu. Begitupun Abu Lahabin. Maka di sini Lahabin karena dia bukan asmaul khomsa seperti Abu Lahabin seperti kalimat biasa, ismul mufrad, maka alamat tujarrihinya sebagai mudhaf ilaih dengan kasroh tanpa niabah. Alamat tujarrihinya bil kasroh, asal. Kasroh itu adalah asal dari al khafd Maka mudhaf ilaih alamat tujarrihinya kasroh. Dan kasrohnya tanwin. Abi Lahabin. Kemudian wa tabba. Apa i'rab wa tabba? Wau di sini adalah wau atifah. Maka dia mengatafkan jumlah tabba kepada tabbat. Maka tabba apa i'rabnya? Sama seperti tabbat. Tabba adalah fi'lun madi mabni alal fatah la mahalalahu minal i'rab seperti tabbat karena wow atifah menyebabkan tabba di sini ma'tuf irobnya sama dengan tabat yang terdahulu. Maka di sini tabat yada abi lahabi wa tab wawunya waw atifah dan tabba jumlah fi'liyah terdiri dari fi'lun madi mabni alal fatah lama halalahu minal i'rob dan fa'ilnya takdiruhu huwa kembali kepada tabat maka kesimpulannya dengan cepat kita i'rab tabat filun madi mabni alal fatah la mahalal minal i'rab taknya tak taknis yang la mahalal lahu minal i'rab menunjukkan bahwa fa'ilnya muannatsah siapa? Yada. Maka yada di sini fa'ilnya alamat rafihinya dengan alif karena ismul mutanna, Abi Lahabin Abi mudhaf ilaih majrur wa alamat jarihinya bil ya karena min asmail khamsah dan dia mudhaf dan lahabin mudhafin ilaih majrur dengan kasroh karena ismul mufrad. Watab wau harfi atf dan tabba sama fi'lun madi mabni alal fatah maktuf kepada tabbat. Selesai dari ilmu i'rab. Kemudian sekarang kita masuk kepada ilmu tafsirnya. Maknanya ilmu makna, ilmu ma'anil Quran. Apa makna tabba? Seperti tadi kita ketahui taba fi'lun madi ataupun kita terjemahkan dengan baik dan benar setelah i'rab tadi. Lalu terjemahannya bagaimana? Tabat yada abilahabi wa tab. Kita terjemahkan dari hasil i'rab tadi. Tabat yada. Karena fa'ilnya yada berarti celakalah kedua tangan abilahab watab dan kecelakaan pula. Itu maknanya. Sehingga di sini jumlah tabba yang maktuf kepada tabba terulang nanti akan kita bahas bahwa di sini memberikan taukid kecelakaan kepada kedua tangan kecelakaan kedua tangan Abu Lahab dan celakalah seperti itu. Sekarang kembali kepada ilmu al-ma'ani, ilmu tafsirnya. Tabat dia tadi i'rabnya fi'lun ma'di maka apa makna dari segi ilmu tafsir? Dari segi makna. Karena makna tafsir adalah makna. Maka tabba bimakna al-khusron. Kerugian yang besar. Ataupun al-halak. Kecelakaan yang besar. Mana pendalilannya seperti ditafsirkan oleh salafus soleh. Telah datang tafsir dari kotadah, Tabbat yada abilahabi watab wa tab. Berkata tabat bimakna khusron. Maknanya kecelakaan yang besar bagi Abu Lahab. Itu maknanya. Maka tabba ataupun tabat, maka dia itu tafsirnya adalah kecelakaan yang besar dari tafsir kotada Lalu pertanyaannya, mahalu hadal asar. Bagaimana tafsir Qatadah di sini derajatnya yang menyebutkan bahwa makna tabba adalah khusron, kecelakaan yang besar. Sanadnya Hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Bishr ibnu Mu'ad, An Yazid, An Sa'id, An Qatadah. Maka seluruh rijalnya Sikot, Sa'id ibnu Abi Arubah dari Asbatinas kepada Qatadah, dan Yazid ibnu Zurey, Imam, Muhaddith, dan Bishr ibnu Mu'ad, gurunya Imam At-Tabari yang meriwayatkan sanad ini dia saduk. Dikatakan oleh Imam Abu Hatim Laba Sabihi Maka dia saduk hasanul hadis, maka asar kepada Qatadah adalah hasan. Dan asar hasan bisa dijadikan pendalilan. Maka kita terjemahkan di sini dengan baik dan benar tabat yada abilahabi watab makna tabat adalah kecelakaan yang besar atas kedua tangan Abu Lahab dan kecelakaan bagi dia. Seperti itu terjemahnya. Karena tafsir dari tabba adalah al husron Lalu apa itu tabba dari segi ilmu lugatil arabiyah dari segi makna juga? Tabba adalah masdar. Ataupun tabba adalah fi'lun madi yang diambil dari masdar yang bernama yang bermakna at-tabab yang maknanya kecelakaan yang besar. Seperti ucapan Allah di dalam surat Ghafir, "Wa ma kaidu fir'auna illa fitabab." Illa fitabab. Maknanya, maka tidaklah daya tipu daya muslihat Fir'aun illa kecuali fitabab dalam keadaan khusronan mubina dalam keadaan kerugian yang besar tipu daya Firaun atas dakwah Musa alaihi salam. Maka tabba fi'lun madi tadi diambil dari masdar tabab ataupun yang kedua masdar dari tatbib yang maknanya kecelakaan yang besar juga. Seperti dalam surat Hud, fama agnat anhum alihatuhumul lati yad'una min dunillah min syai'in lama jaa amru rabbika wa ma zaduhum ghairu tatbib. Ghairu tatbib adalah Guairu khusronin. Maka makna dari tabba fi'il yang diambil dari dua masdar. Tabab bimakna kecelakaan yang besar dan tatbib juga kecelakaan yang besar. Maka oleh sebab itu tabat diartikan oleh kotadah dengan kecelakaan yang besar karena diambil dari masdar dua ayat tadi dan begitu pun di dalam surat Hud juga, fama yang suruni minallahi in asaitu fama yazidunani goiru tahsir, goiro tahsir, goiro tahsir. Maka makna goiro tatbib, ay goiro tahsir, tidak ada kerugian besar padanya. Maka kesimpulannya, makna tabba adalah kerugian yang besar sesuai tafsir petadah karena mengikuti dari segi lugatil Arabiyah tabba bimakna al-khusran dan bimakna al-halak. Makna al-halak adalah kehancuran. Maka maknanya kerugian yang besar dan kehancuran. Maka oleh sebab itu, di dalam hadis yang mutafakun alaih dari Ibnu Abbas dan Abi Hurairah, berkata asbabun nuzul dari surat Al-Masad ini, di saat Nabi mendakwahi dari keluarganya dari Quraisy maka dipanggillah semua keluarganya dari paman-pamannya yang besar, dari kelompok Sonadid Quraisy, gembong-gembong Quraisy, di antaranya Abu Lahab. Di saat dikatakan oleh Nabi, kulula ilaha illallah tuflihu." Sebutkanlah la ilaha illallah. Jauhkanlah dari penyembahan berhala, kalian akan selamat wahai keluargaku. Berkata Abu Lahab mengejek Nabi Muhammad, "Tabbalaka ya Muhammad." Taban laka ya Muhammad. Sairul yaum. Alihada jama'atana. Celaka besar bagi kamu wahai Muhammad. Untuk ini mendakwahi tauhid ini kamu mengumpalkan kami gembong-gembong senadit Quraisy yang agung. Untuk ini maknanya tabat hiada, maknanya adalah kecelakaan ataupun halak ataupun kerugian yang besar Sesuai dari ucapan Abu Lahab dan dia seorang Arabi mengatakan, Taban laka ya Muhammad sairal yaum.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 Tafadhalu hafizakumullah. Al muadzin yuadzin.